Dan Allah Subhanahu wa taala akkada menegaskan menekankan dengan sekian tekanan-tekanan. Di antaranya ad-dilalah minasy al-ajal al-a'zam alal aisar al asghar ini Khunilina azakumullah tentunya setelah penekanan-penekanan yang dibahas kemarin ketika mereka mempertanyakan wa daraba mathalan wa khalqah mereka memberikan permisalan dalam keadaan mereka lupa tentang bagaimana penciptaan mereka mereka berkata man yuhil Siapa yang akan menghidupkan tulang belulang ini yang sudah rapuh? Allah Subhanahu wa taala sudah mengisyaratkan dengan kalimat wa nasiya khalqah. Dia lupa tentang penciptaannya. Isyarat bahwa ucapan mereka sudah terbantah. Kalau saja mereka ingat penciptaan mereka yang pertama. Kalau Allah bisa menciptakan yang pertama kali, kenapa tidak bisa mengulangi? Itu satu. Kemudian ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jawaban Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah. Katakan, yang menghidupkannya adalah yang telah menciptakannya pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dan Allah dengan segala macam penciptaan maha mengetahui mengetahui penciptaan manusia dengan rincian-rinciannya. Maka dalam Al-Quran, kadang Allah rincikan sedetail-detailnya. Bagaimana Allah ciptakan dari tanah, kemudian dari nutfah, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian jadi tulang belulang yang diliputi dengan daging, sampai kemudian jadi khalqan akhar jadi makhluk yang lain yang memiliki kehidupan. Ditiupkan ruh padanya. Allah rincikan dengan serinci-rincinya menunjukkan bahwa huwa bikulli khalqin alim. Bahwa Allah atas segala sesuatu penciptaan sangat mengetahui dan maha mengetahui. Masih ditekankan lagi dengan penekanan berikutnya. Alladhi ja'ala lakum minasyajaril akhbari nara. Dialah Allah yang telah menjadikan dari pohon yang hijau api. Menjadikan api dari pohon yang hijau. Faida antum minhu tulqidun. Dan kalian memanfaatkan api tersebut. Kalian mengambil api tersebut. Apakah kalian tidak sadar bahwa itu juga bukti? Beberapa ilmuwan-ilmuwan berkata, benda yang mati itu bersifat dingin Sedangkan yang hidup bersifat panas. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah bisa menjadikan sesuatu yang panas dari sesuatu yang dingin. Allah bisa menjadikan api dari pohon yang hijau, yang segar. Dan mereka sudah sekian banyak menemukan bukti-bukti tersebut. Maka sekarang kita lanjutkan. Masih dalam surat yang sama yaitu surat Yasin. Kalau tadi di ayat yang ke-80-nya, maka ayat yang ke-81. Thumma akkada hadza bi akhdid dilalah. Kemudian Allah menegaskan lagi dengan tekanan berikutnya yaitu berhujjah menegakkan dalil, menegakkan bukti-bukti dengan sesuatu yang tinggi dan besar untuk sesuatu yang lebih ringan, lebih mudah. Fa inna kulla aqil يعلم من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر karena setiap orang yang berakal akan mengetahui setiap orang yang cerdas setiap orang yang akil akan mengetahui bahwa siapa yang maha kuasa atau siapa yang mampu untuk melakukan yang besar yang tinggi yang susah, maka tentunya dia akan lebih bisa lagi melakukan sesuatu yang lebih kecil, lebih ringan, lebih mudah. Bagaimana orang berakal? In kuntum ta'qilun. Kalau kalian berakal sehat, kalian akan berkata na'am. Kalau bisa menciptakan yang besar, kenapa nggak bisa menciptakan yang kecil? Kalau bisa menciptakan yang susah, Bagaimana nggak bisa menciptakan yang lebih mudah? Faman qadira ala hamli qintarin fahuwa ala hamli uqiyatin ashadd qtidaran Kalau seseorang mampu untuk memikul satu kintar, satu pikulan, maka dia untuk membawa satu uqiyah lebih bisa lagi. Iya kan? Ini Kaidah-kaidah akal yang dipahami oleh semua orang yang berakal. Kalau dia bisa memikul satu kintal untuk membawa satu kilo, nggak ada apa-apanya. Maka siapa yang bisa dan berkuasa mampu untuk menciptakan yang besar dan mampu untuk menciptakan yang sangat sulit maka tentunya lebih bisa lagi untuk menciptakan yang kecil dan mudah. Apa itu ayatnya? Ayat berikutnya Allah katakan awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadir biqadirin ala an yakhluqa mithlahum Kata Allah, bukankah yang bisa menciptakan langit dan bumi maha kuasa untuk menciptakan yang seperti mereka? Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Ditegakkan hujah berikutnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ditegakkan bukti berikutnya bahwa kebangkitan itu mudah bagi Allah. فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامهما وسعتهما وعجيب wa ajib khalqihima aqdar ala an yuhyi 'idhaman qad sarat ramima Dikhabarkan oleh Allah dalam ayat ini bahwa yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dengan betapa besarnya langit dan bumi betapa agungnya betapa kedudukannya sangat besar wa kibar ajsamihima jalalah artinya tinggi sulit dibikin Izam azim besar seluruh makhluk-makhluk ada di dalamnya wa kibara ajsamihima dan besarnya tubuh langit dan bumi wasa'atihima dan luasnya wa ajibi khalqihima dan betapa menakjubkannya penciptaan langit dan bumi a antum ashaddu khalqan amis sama banaha apakah kalian yang lebih sulit atau penciptaan langit khonibina azakumullah a antum ashaddu khalqan amis sama Apakah kalian yang lebih susah dibikinnya? Apakah kalian yang lebih sulit untuk diciptakan atau langit? Jawabannya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, "La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas." Penciptaan langit-langit dan bumi akbar min khalqin nas. Lebih besar, lebih sulit, lebih dahsyat daripada penciptaan manusia. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak sadar, tidak paham. Kebanyakan manusia nggak mengerti. Merasa bahwa manusia paling sulit diciptakan. Man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan menciptakan tulang belulang ini? Tulang rapuh ini. Emang sulit mana menciptakan kamu dan menciptakan langit? Allah bisa menciptakan langit dan bumi. Allah bisa menciptakan yang lebih sulit dari kamu, lebih besar dari kamu, lebih dahsyat dari kamu. Wahai manusia, Allah bisa. Maka ini sungguh sangat mudah diterima oleh setiap akil. Sangat mudah diterima oleh setiap orang yang masih berakal. Kalau yang kecil dan mudah bisa, ah, kalau yang besar bisa, apalagi yang kecil dan mudah. Kalau yang lebih dahsyat, lebih besar, lebih sulit, Allah bisa menciptakan. Apalagi yang lebih kecil dan lebih mudah. Maka Allah katakan, La khalqus samawati wal arda akbar min khalqin nas. Walakinna aktsar an-nas la ya'lamun. Waqala dan Allah katakan dalam ayat kita ini dalam surat Yasin, "Awalaisa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin biqadirin ala an yakhluqa mithlahum?" Bala al الخلاق alim bahkan dia Allah memang memiliki sifat maha pencipta khallaq al-alim khallaq maha pencipta alim maha mengetahui thumma akkada Allah masih menegaskan lagi dengan bukti berikutnya sudah dicatat oleh kalian berapa penekanan yang Allah berikan dalam surat Yasin ini Hah? Yang pertama, ketika dikatakan wa khalqah. Mereka mengatakan begini dan begitu dalam keadaan lupa tentang penciptaan mereka. Itu isyarat pertama. Yang kedua, qul Katakan, yang akan menciptakannya atau yang akan menghidupkannya adalah yang menciptakannya pertama kali. Yang pertama kali menciptakan dia pula yang akan mengulanginya. Mengulangi lebih mudah daripada penciptaan pertama kali. Yang ketiga, ditegaskan lagi. Bahwa Allah bisa menciptakan panas dari sesuatu yang dingin. Allah bisa menciptakan api dari syajaril akhbar. Dari pohon yang hijau. Yang biasanya pohon yang hijau itu bersifat dingin. Ternyata Allah bisa menjadikannya panas, bahkan api. Maka bagi Allah mudah untuk mengeluarkan panasnya kehidupan dari dinginnya kematian. Yang keempat, Allah berhujjah, menegakkan hujjah yang sangat mudah diterima oleh akal. Allah bisa menciptakan langit dan bumi. Sedangkan langit dan bumi kata Allah, la khalqus samawati wal ardi akbar. Penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Kalau yang lebih besar Allah bisa ciptakan, yang lebih dahsyat Allah bisa ciptakan. Apalagi yang lebih kecil lebih mudah. Apalagi yang lebih simpel, lebih sederhana. Sekarang yang kelima. Kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan tentang Allah kalau menciptakan tidak seperti makhluk-makhluknya kalau bikin sesuatu. Membikin bangunan berbulan-bulan ora dadi-dadi. Gitu aja. Butuh bantuan fulan wa alan. Butuh perkakas, butuh alat, butuh ini, butuh itu. Mana bisa menciptakan bangunan yang tinggi. Oh, Masya Allah. Dengan bantuan siapa? Sekian banyak bantuan yang menggambarkannya, yang menghitungnya, yang tukangnya, pembantunya, ininya, belum alat-alatnya. Kalau tidak ada, tidak bisa. Thumma akkada subhanahu wa ta'ala dhalika wa bayyanahu bibayanin akhar. Maka kata syarih, kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, Allah menegaskan dan menerangkan dengan keterangan yang lain, bukti-bukti yang lain bahwa dia laisa fi'luhu bimanzilati ghairihi. Perbuatan Allah, penciptaan Allah tidak sama dengan perbuatan makhluk dan penciptaan makhluk. Alladhi yaf'al bil alat yang mereka melakukan segala sesuatu, membuat ini dan itu dengan alat-alat. Wabil kulfah dengan beban capek, berkeringat, gak kuat, istirahat. Bahkan ada yang celaka, naudzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wan nasab wal masyaqqah, tertiba nasabun. Lelah, capek, nggak bisa terus menerus bekerja. Baru 5 jam, 6 jam, 7 jam, selesai. Ya. Besok lagi. Sekarang istirahat. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma min lugub. Aku nggak disentuh rasa lelah kata Allah. Allah nggak disentuh rasa lelah, tidak pula maksud pun, tidak pula capek. Berdusta Yahudi ketika berkata bahwa hari Sabtu itu Allah istirahat. Wa Mereka berdosa demi Allah. Allah tidak pernah disentuh rasa lelah. Enggak pernah disentuh nasabun wa masyaqqatun wa lughub. Subhanahu wa ta'ala. Adapun makhluk mengaku bisa menciptakan ini, bisa menciptakan itu, segala macam penemuan-penemuan mutakhir mereka bisa melakukan hal-hal yang kecil dengan beban yang berat, susah, dengan sekian kali istirahat, dengan alat-alat dan bantuan-bantuan dan tidak sendiri, dibantu oleh sekian banyak orang. Wala yumkinuhu istiqlal bil fi'l dan mereka nggak akan mampu istiqlal bil fi'l. Istiqlal itu menyendiri dengan perbuatannya. Aku akan bangun sendirian, nggak bisa. Ya. Tolong, tolong. Pegangkan itu yang sana. Tarik. Ukur. Berapa di sana? Tidak bisa sendirian. Itu makhluk. Balabudda ma'hu min alatin wa mu'in. Bahkan mesti butuh alat dan butuh pembantu. Bal yakfi. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak butuh semua itu. Bal yakfi fi khalqihi lima yuridu an yakhluqahu wa yukawwinah nafsu iradatihi. Adapun Allah tidak butuh itu semua. Cukup bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan apa yang diinginkannya, untuk membentuk apa yang diinginkannya, untuk mengadakan sesuatu yang Allah kehendaki, cukup hanya kehendaknya. Kalau ada kehendak akan terjadi. Kalau Allah menghendaki Allah hanya menyatakan kun, jadilah. Berarti hanya kehendak Allah wa qauluhu lil mukawwan kun dan ucapan apa yang dikehendakinya dengan kalimat kun yang bermakna jadilah. Fa idza huwa kainun kama syaa'ahu wa aradahu maka terjadilah apa yang diinginkannya. Terbentuklah, terciptalah apa yang Allah maukan apa yang Allah kehendaki. Persis seperti apa yang Allah kehendaki. Dengan hanya kalimat kun jadilah. Maka ini ayat berapa? Ayat ke-82-nya. Masih dalam surat Yasin. Innama amruhu ida arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Hanya saja urusan Allah kalau Allah menghendaki sesuatu Allah hanya menyatakan jadilah, maka jadilah dia. Maka cukup kehendak Allah kemudian dengan kalimat kun terjadilah apa yang dikehendakinya. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah inginkan terbentuk. Apa yang Allah maukan Allah hanya menyatakan padanya jadilah maka jadilah dia. Allah hanya menyatakan kun yang bermakna jadilah maka jadilah dia. Subhanahu wa taala. Wa huwal khallaqul alim. Allah Maha pencipta lagi Maha mengetahui. Artinya barakallahu fikum kalian membayangkan sulit man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan menciptakan tulang belulang yang sudah hancur seperti ini? Bayangannya sulit. Itu kamu, manusia, makhluk yang sangat lemah. Yang nggak punya kekuatan apapun. nggak memiliki haula wala quwah illa billah, nggak memiliki daya upaya dan kekuatan kecuali dengan bantuan Allah. Itu makhluk. Tidak bisa apa-apa. Adapun Allah, laisa kamislihi syai. Adapun Allah maha kuasa, khalaqul alim. Bagi Allah hanya menghendakinya, kemudian berkata, jadilah, maka jadilah dia. Mudah bagi Allah. Apa sulitnya bagi Allah? Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Thumma khatama هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعله وقوله وإليه ترجعون. kemudian Allah tutup suratnya hujah-hujah tadi dengan pemberitaan bahwa Allah yang memiliki segala macam kerajaan langit dan bumi semua milik Allah. Subhanalladzi biyadihi biyadihi malakutu kulli syai. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala malakut, segala kerajaan-kerajaan langit dan bumi. Wa ilaihi turja'un dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Karena milik Allah akan dikembalikan kepada Allah. Karena Allah memiliki seluruh langit dan bumi, maka Allah akan mewarisinya. Allah Subhanahu wa taala yang mengambil kembali. Karena milik Allah yatasarraf fihi bi Karena milik Allah, maka Allah melakukan apapun sekehendaknya. Allah menciptakan, kemudian Allah mematikan kemudian Allah membangkitkan kembali. Allah menciptakan, kemudian Allah menghancurkan, kemudian Allah bentuk kembali. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya fi mulkihi ma yasha. Ya fi mulkihi ma yasha. Allah Maha melakukan apapun pada miliknya. Dan seluruh apa yang di langit dan di bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Wa min hadha qauluhu subhanahu Dan diantaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, "Ayahsabul insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fakhalaqa fasawwa faj'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal-untha alaysa dhalika biqadir" أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Ini juga sama dengan ayat-ayat dalam surat Yasin. Allah katakan, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan sia-sia tanpa ada perintah, tanpa ada larangan, tanpa ada amr wa nahi sebagaimana tafsir dari para ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullah Makna sudan la yu'mar wa la yunha. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Sudan sia-sia maknanya tidak diperintah dan tidak dilarang. Apakah manusia mengira bahwa mereka diciptakan di dunia ini begitu saja? Sia-sia, tanpa diperintah, tanpa dilarang, tanpa diatur dengan syariat, tanpa dihukum dengan hukum-hukum, tanpa diatur dengan syariat agama. Kemudian diingatkan oleh Allah Ta'ala. Alam yakunu fatan min yumna. Bukankah mereka itu tadinya mani? Cairan mani. Pemakan alaqah kemudian jadi segumpal darah. Kemudian diciptakan menjadi manusia. Kemudian harus dijadikan berpasang-pasangan. Ada yang laki, ada yang perempuan. Ingat itu. Bukankah kalian itu tadinya tanah, kemudian jadi air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi tulang belulang yang diliputi atau yang dilapisi dengan daging, kemudian jadilah manusia. Kata Allah, "Alaisa dzalika biqadirin ala an yuhyal mauta?" Bukankah dia yang menciptakan kalian dari tanah bisa untuk menghidupkan yang telah mati? Ini juga sama mengingatkan penciptaan yang pertama untuk hujah dalil bagi penciptaan yang kedua. Kapan penciptaan yang kedua? Yaumul qiyamah, kebangkitan. fahtajja subhanahu ala annahu la yatrukuhu mahmalan muhmalan anil amri wan nahi. Maka Allah Subhanahu wa taala berhujjah bahwa dia tidak akan membiarkan manusia begitu saja sia-sia, muhmal, terabaikan. Anil amri wan nahi, tidak diperintah, tidak dilarang, diciptakan kemudian bebas. Tidak ada aturan sawab wala iqab, enggak ada pahala, enggak ada dosa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah tidak meninggalkan manusia begitu saja atau tidak menciptakan manusia begitu saja sia-sia tanpa ada aturan, tanpa ada syariat, tanpa ada perintah, tanpa ada larangan, tanpa ada pahala, tanpa ada balasan. Wa anna hikmatahu wa qudratahu ta'ba dzalika ashadda al-iba. Dan Allah dengan hikmahnya, dengan kekuasaannya menolak. Tidak mungkin hikmah Allah membiarkan manusia diciptakan sia-sia. Hikmah Allah, qudratullah, tidak mungkin membiarkan manusia diciptakan begitu saja tanpa ada perintah dan larangan. Allah dengan hikmahnya menolak, tidak mungkin. Asyaddal iba dengan sangat-sangat tidak mungkin. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah katakan dalam ayat lain, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian abasan sia-sia abasan muhmalan sudan mananya hampir sama terabaikan sia-sia Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini dalam surat Al-Mu'minun, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha?" Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian sia-sia, main-main. Wa annakum ilaina la turja'un. Kemudian kalian tidak dikembalikan kepada kami. Dari sini kita tahu kaitan ayat ini dengan ayat penciptaan. Sebagaimana kita tahu kaitan kalimat ayah sabul insan an yutroka sudah. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja sia-sia? Kemudian tiba-tiba Allah katakan, bukankah kami menciptakan engkau dari nutfah? Kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, kemudian kemudian kemudian. Bukankah itu menunjukkan kalau Allah bisa menciptakan kalian kembali, bisa menghidupkan yang mati? Apa kaitannya? Allah bisa menghidupkan yang telah mati dengan kalimat kalian tidak diciptakan sia-sia. Apa kaitannya? Pasti ada kaitannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalimat yang ini tiba-tiba diiringi dengan kalimat yang itu. Allah menyatakan bahwa kalian diciptakan tidak sia-sia. Kemudian berbicara penciptaan dan kebangkitan. Artinya kalau kalian wahai manusia diciptakan di dunia ini kemudian kalian berbuat dengan berbagai macam perbuatan kalian kemudian mati dan gak ada kebangkitan. Berarti gak ada hisab. Berarti nggak ada perhitungan. Berarti nggak ada pembalasan. Berarti itu namanya sudan, itu namanya sia-sia, itu namanya abesan, itu namanya muhmalan. Tidak. Kalian tidak diciptakan sia-sia. Kalian tidak diciptakan dengan main-main. Kalian tidak diciptakan dalam keadaan kosong, nggak ada perintah, nggak ada larang, nggak ada aturan. Tidak. Kalian diciptakan untuk dilihat. Kaifa ta'malun? Untuk dilihat bagaimana kalian beramal. Kul malu. Fasayarallahu amalakum. Beramallah, Allah akan melihat amalan kalian. Dan Allah akan hisab yaumul qiyamah. Banyak orang-orang yang zalim di dunia belum mendapatkan balasan. Banyak orang-orang yang jahat di dunia belum mendapatkan adab. Banyak sekian orang yang berbuat berbagai macam perbuatan-perbuatan yang pantasnya mereka itu dihukum dengan hukum yang paling pedih. Ternyata mereka masih bebas merdeka sampai matinya. Banyak. Sebaliknya, banyak orang-orang saleh yang tidak mendapatkan dari orang-orang yang zalim balasannya. Banyak orang-orang yang saleh tertindas, banyak orang-orang yang baik dalam keadaan mereka dirampas haknya, dirampas hartanya, dirampas nyawanya, diinjak dan dihinakan. Banyak. Apakah nggak ada keadilan? Apakah nggak ada pembalasan? Apakah nggak ada perhitungan? Kalau nggak ada semua itu, berarti itu yang namanya sudan. sabul insanu an sudah Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan sia-sia? Abasan. Begitu saja main-main. Afahasibtum annama khalaqnakum abasan. Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian kami ciptakan sia-sia? Dan kalian tidak dikembalikan kepada kami? Ini bukti berikutnya bahwa kebangkitan itu harus ada. Aklan, wa fitratan, Harus ada kebangkitan dan harus ada pembalasan. Subhanallah. Allah memberikan berbagai macam hujah-hujah yang bisa diterima bagi mereka mereka yang memiliki akal yang sehat, memiliki hati yang bersih, memiliki fitrah. Ila akhir surah. Yang tadi dalam surat Al-Qiyamah dikatakan alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Baik. Nah, Di dalam surat Al-Mu'minun setelah menyatakan afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apa kelanjutannya? Juga sama. Masalah penciptaan. bukan kami menciptakan kalian dari nutfah, kemudian dari mudghah, dengan dari alaqah, kemudian dari mudghah wa kasawnal mudghah 'idhama إلى آخره فإن من نقله من نطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم شق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التي هي أشده وأحكم خلقه غاية الأحكام وأخرجه على هذا الشكل والصورة كتب penulis Kata Syarih Ibn Abdul Aziz rahimahullah, bukankah yang telah menciptakan manusia dari nutfah, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, kemudian dibuka pendengarannya, dibuka penglihatannya, kemudian disusun panca inderanya, kemudian diberikan kekuatan padanya sehingga dia bisa bergerak dan berusaha kemudian dibikin tulang belulang padanya dan manfaat-manfaat, kemudian urat-urat di dalamnya dan kemudian ribatat. Ribat itu nama lain dari jantung. Jantung ini memiliki banyak nama. Di antaranya ribat. Kenapa? Karena seluruh anggota tubuh manusia yartabit bihi. Seluruh tubuh manusia terikat dengan yang namanya kol. Al-qalb atau fuad atau janan atau ribat ini mengikat seluruh tubuhnya. Berkait semuanya. Berujung berpusat pada al-qalb. Sehingga al-qalb yusamma aidan ribat. Wahia asyaddahu dan itu yang paling sulit. Yang paling dahsyat dari tubuh manusia adalah al-qalb. Wa akama khalqahu al ihkam yang bisa menciptakan manusia dengan sesempurna-sempurnanya dan mengeluarkannya dengan bentuk dan surah yang masya Allah sempurna. Alatihiya hiya atamma suwar wa asalul ashkal bentuk yang paling sempurna, bentuk yang paling bagus. Kaifa yu'jiz i'adatihi wa insya'ihi marratan thaniyah yang bisa menciptakan serinci itu. Apakah tidak mampu? untuk insya'ahu marratan thaniyah, untuk menciptakan yang kedua kali, untuk mengulangi penciptaannya. Am kaifa taqdi hikmatahu wa inayatahu bihi an yatrukahu zuda? Atau pertanyaannya, apakah mungkin hikmahnya membiarkan manusia sia-sia tanpa ada pengulangan ciptaan, tanpa ada kebangkitan, tanpa ada yaumul qiyamah, yaumul hisab? Dua-duanya kita katakan tidak mungkin. Yang pertama, Allah bisa menciptakan pertama kali. Apakah tidak bisa menciptakan yang kedua kali? Tidak mungkin. Pasti bisa. Baik. Sekarang kalau ada yang berkata, ya bisa mungkin bisa, tetapi kalau Allah tidak bangkitkan kembali bagaimana? Tidak mungkin juga. Kenapa? kalian berarti Allah ciptakan manusia sia-sia. Padahal Al-Quran mengatakan berkali-kali. Allah tidak menciptakan manusia sudan kami tidak menciptakan kalian kata Allah abathan. Tidak menciptakan manusia sia. Berarti pertanyaannya dua pertanyaan. Kaifa yu'jiz an i'adatihi wa insya'ihi maratan thaniyah? Bagaimana mungkin Allah tidak mampu untuk menciptakan yang kedua kali? Pertanyaan kedua, atau apakah mungkin hikmah Allah membiarkan manusia sia-sia tanpa ada hari akhir, tanpa ada kebangkitan, tanpa ada hisab? Dan tentunya itu tidak pantas bagi Allah. Tidak mungkin bagi Allah. dan tidak mungkin kekuasaan Allah terhalang untuk menciptakan mereka kembali. ila al-ajib. Qala ila al-ajib. Lihatlah pendalilan yang sangat menakjubkan Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hujjah demi hujjah. Kita dapatkan lima dari surat Yasin dan kita tambah dari ayat yang lain satu lagi ada enam pendalilan-pendalilan tentang masalah kebangkitan yang sangat mudah diterima bil qaulil wajiz dengan ucapan yang ringkas sederhana alladzi la yakunu aujaz minhu yang gak ada yang lebih simpel dari ayat-ayat tadi dalam beberapa ayat saja wal bayanil jalil tetapi menjelaskan dengan keterangan yang sangat tingginya alladzi la yutawaham awdaha minhu yang tidak terbayangkan ada penjelasan yang lebih jelas dari ini wa ma'khadal qarib dan tidak ada tidak terbayangkan ada cara penyampaian yang lebih ringkas lebih jelas daripada ini alladzi la taqa'udzunun ala aqrab minhu yang sungguh tidak terbetik pada prasangka-prasangka kita akan ada yang akraba minhu akan ada yang bisa lebih dekat dari itu lebih dekat dari hujah-hujah Allah dalam ayat-ayat tadi wa Quran dan berapa dari ayat Al-Quran yang seperti ini ini baru contoh satu pembahasan dalam Al-Quran yang ternyata betul-betul ringkas tetapi sangat jelas. Dan hujah-hujahnya qat'iyah, qawiyah. Layak boleh li'tiraf. Tidak bisa dibantah dan gak ada yang bisa protes. Semua akan menyatakan iya. Ima di lisannya, wa ima di hatinya. Semua akan menyatakan benar. Apakah orang-orang mukmin atau orang-orang kafir? Orang-orang mu'in akan berkata benar dalam lisannya. Sadaqallah. Maha benar Allah. Orang-orang kafir akan berkata dalam hatinya, iya, memang benar. Tapi mulutnya mendustakan hatinya. Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka berbicara dengan lidahnya dengan penentangan-penentangan. Tetapi sayqanatha anfusuhum. Tapi hati-hati mereka yakin. Hati kecilnya tahu itu hak.